Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina maulana Muhammad ibnillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim Surat Surah Wattin Makiyah Au Madaniyah Thaman ayat Bismillahirrahmanirrahim wat wa zaitun Ay al-ma'kulain Au jabalain Bishan Yumbitanil ma'kulain Wa turisinin الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ومعنى سنين المبارك أو الخصم بالأشجار المثمرة وهذا البلد الأمين مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما لقد خلقنا الإنسان الجنس في أحسن تقويم تعديل لصورته ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين كناية عن الغرم والضعف فينكس عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره لقوله تعالى إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل فما يكذبك أيها الكافر بعد أي بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن سورة ثم رده إلى أرذل الأمور الدال على القدرة على البعث بالدين بالجزاء المسبوك بالبعث والحساب أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جائل له أليس الله بأحكام الحاكمين أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليكن بلى وأنا على ذلك من الشاهدين Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa surah ini adalah makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Wau gosam. Demi atin. Wazaituni dan demi azaitun al-makulain yang dimakan. Buah tin dan buah zaitun maksudnya. Demi buatin, coba bergeser. Ada apa kok mojok-mojok begitu ya? Yang di belakang itu, yang di belakang, di belakang. <coughs> Demi buatin dan demi buah zaitun. Al-makulen yang keduanya itu dimakan, berarti buahnya ini. Buah kalau sudah ada sumpah itu tentunya yang dibuat sumpah adalah satu hal yang muadzom, satu hal yang sangat hebat. Tak mungkin yang dibuat sumpah itu adalah hal yang remeh. Apa kehebatan buat tim ini? Dan apa kehebatan daripada buah zaitun ini sehingga digunakan sumpah dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattini zaitun Jangan di jalan, jangan di jalan. Duduk yang betul maju. Dikatakan buah tin ini termasuk khasiatnya makanan yang lembut yang tidak ada bijinya sama sekali yang cepat pencernaannya dalam perut Jadi gampang dicerna oleh perut. Kemudian sedikit untuk menjadi sampahnya. Jadi untuk menjadi kotoran sedikit, lebih banyak dia dari itu menjadi keringat. Dan bisa mencairkan dahak. bisa mencairkan dahak serta bisa membersihkan ginjal bisa membersihkan ginjal serta bisa menghancurkan batu ginjal atau batu kemih subhanallah Kemudian batu uh, buat tin ini juga bisa memperlancar klep jantung. Klep jantung. Serta juga bisa atihal itu atihal itu limpah menetralkan limpa. Buatin ini juga bisa membuat seger badan gemuk dan bisa menghilangkan bawasir. Juga bisa buatin dari itu menumbuhkan rambut. Memanjangkan rambut bagi perempuan itu bagus. Dan orang yang sering makan buatin dia selamat daripada stroke. Aman daripada stroke. Dikatakan kalau ada orang mimpi makan buatin itu tanda berarti Allah memberikan rezeki kepada dia dan dia mungkin punya anak nantinya. Jadi ini buah yang sangat bagus. Sebetulnya bisa tumbuh ada di di Indonesia juga bisa tumbuh di Bagil itu banyak itu buatin itu. Hah? Jadi kalau buatin itu dikeringkan ya seperti yang itu ada tin itu ya. Tapi kalau menggak kering itu seperti terong kecil gitu. Tapi manis. Wazaitun dan buah zaitun. Apa keistimewaan buah zaitun sehingga digunakan sumpah dalam Al-Quran? Dikatakan buah zaitun ini dikatakan syajarah mubarakah ya dalam Al-Quran. Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fi misbah al misbah fi Azuzaja, Azuzaja karena kau kapun apa durian juga dumi syajaratin zaitunatin mubarakatin zaitunatin mubah mubarakatin karena buah zaitun ini pertama bisa dibuat makanan makan kedua bisa diambil minyaknya minyaknya ini bisa dimakan bisa juga dibuat untuk penerangan. Hah? Bisa dibuat untuk penerangan dan gampang hidup. Buah zaitun ini. Gampang hidup itu buah zaitun. Kemudian nggak perlu dirawat, nggak pakai dipupuk, nggak pakai diapa. Buah zaitun ini. Kemudian umurnya ribuan tahun. Umurnya buah zaitun ini bisa ribuan tahun. Karena itu selain berhasiat tinggi, gampang didapatkan. Ada negeri Arab itu yang banyak itu. Siapa orang yang mimpi melihat daun buah zaitun, pohon zaitun maka dia dinyatakan istamsaka bil urwatil wuthqa berarti punya pendirian yang kuat, iman yang kuat. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika pakaiannya terlepas dalam surga itu menutup auratnya dengan daun buah tin. Karena daunnya itu agak gede-gede gitu, seperti eh, jati itu Iya, seperti jati agak gede-gede gitu. Nah, Watini wa zaitun al-makulain. Ada mengartikan atini wa zaitun ini jabalain bisyam. Dua gunung di negeri Syam. Ada gunung Tin, ada gunung Zaitun. Yumbitanil makulain memang di dua gunung ini banyak tumbuh pohon tin dan zaitun. Karena itu kita kan kan watini ini zaitun demi gunung tin dan gunung zaitun gitu. Nih sebagian ahli tafsir berkata demikian. Tapi ada lagi yang menyatakan watini ini zaitun atin masjidnya Nabi Nuh yang dibangun ada di Judi. Az-Zaitun Masjid Baitul Maqdis ada yang menyatakan Atin Masjidil Haram, Az-Zaitun Masjidil Aqsa. Ada lagi menyatakan Atin Masjid Dimashq, Az-Zaitun Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Nah. Wa Turisinin dan demi gunung Turisina. Al-Jabal alladzi kallamallahu taala alaih. Gunung yang Allah mengajak bicara alaihi atas itu gunung Musa Nabi Musa alaihissalam wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa gunung itu kok dibuat sumpah? Ya karena gunung itu dipilih oleh Allah untuk mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Nah, sinin Wa makna sinin al-mubarak Gunung yang diberkati Karena di situ Allah mentaklim Nabi Musa ya Awil Hasan bil awil Hasan atau gunung yang bagus bil asjaril muthmirah dengan pohon-pohon yang berbuah. Hmm? Sinin Timbul satu pertanyaan Katanya Gunung Turisina itu sudah hancur. Walamma tajalla rabbul jabari ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iga. Lah terus kalau sudah hancur kok pakai sumpah gunungnya tadi itu? Ah, gunungnya tadi ini bukan hancur sampai ke bawah. Asalnya menjulang. Kemudian pecah itu gunung menjadi tidak menjulang itu gunung. Eh, asalnya menjulang itu gunung tinggi. Jadi masih ada gunungnya. Sinin ini ada dua bacaan. Ada diarabkan dengan nun dan ya dalam segala keadaan rafa nasab khafat sinin tidak ada sinun ini berarti masuk ismul ladzi la yang sarif ya. tapi ada yang disamakan dengan jamak mudakar salim kalau rafa sinun turi sinun Hah? tapi karena dia sudah menjadi mudhaf ilaih ya berarti wa alamatu khafdhiyah cuma ada menyatakan eh, yang yang masyhur ini adalah ismul ladzi la turi sinin. Wahadal baladil amin. Sumpah yang ketiga dan demi ini daerah yang aman. Yang dimaksud adalah Mekah. Kenapa dikatakan aman? Li amnin nasfiya karena amannya manusia di dalam kota Mekah jahiliyatan wa islaman dalam masa jahiliyah dan juga masa Islam. Islam. Di Mekah dilarang dipotong pohonnya, dicegah orang yang menujunya aman. Turisinin, wahadal baladil amin. Baik. Setelah sumpah, sumpah, sumpah, sumpah, apa yang dimaksud yang dituju di sini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Benar-benar aku Allah menciptakan manusia al jenis jenis manusia maka mutlak berarti mukmin atau kafir. Fi ahsani takwim dalam bentuk yang paling bagus dalam paling bagusnya bentuk itu tagwim fi a'dali gamah apa kalau bahasanya itu ya bentuk ya dalam bentuk yang paling bagus rupa yang paling bagus coba kamu lihat makannya bebek nyosor minumnya kerah itu tidak dengan tangan walaupun punya tangan dengan mulutnya langsung huh? kemudian minumnya makannya apa namanya gajah dengan hidungnya tapi kamu tidak Allah kasih tangan, kamu makan minum dengan tangan kamu. Paling bagus, paling sopan, paling baik. Jalan juga demikian paling rapi manusia. Alhasil bentuk yang paling bagus adalah manusia. Ini segi fisiknya. Segi akal manusia juga asan takwim. Akal paling bagus. Memang yang lainnya dikasih lah, tapi bukan akal, tapi naruri. Anjing bagaimana bisa dididik? Nah, tapi manusia Subhanallah, dengan akalnya gajah yang begitu kuat pun bisa takluk dengan manusia. Kerbau yang begitu kuat pun bisa nurut dengan manusia. Segi fisik kalah. Tapi mereka bisa dikalahkan dengan akal manusia. Walaupun lebih lemah, walaupun lebih kecil. Subhanallah. Fi ahsani takwim. Belum lagi berbicara Punya bahasa bicara. Kalau yang lainnya tidak punya bahasa bicara. Kita tidak menyatakan bahwa burung itu takalam, Sapi itu kalam, tidak ada. Tapi manusia mempunyai anutuk wal kalam. Fi ahsani gitu. apalagi adab, ilim dan lain-lainnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Thumma kemudian rodadnahu asfala zafilin. Aku mengembalikan hu itu al-insan kata Allah. Fi ba'di afrodi bukan keseluruhan sebagian mereka. Asfala zafilin di yang paling rendahnya orang-orang rendah. Paling rendahnya orang-orang rendah. Kalau kita mau golongkan manusia ini yang rendahan itu anak kecil, sudah jelas ya. Ini golongan rendah ini. Apalagi orang gila Iya. Apalagi orang yang sakit. Rendah maksudnya apa? Lemah. Kalau ini lemah akalnya, ini lemah fisiknya, ini karena sakit. Dia akhirnya harus dirawat, harus itu. Cuma yang paling rendah lagi, orang yang sangat tua. Asfalasa, safilin. Safilin ini asfal lagi asfala safilin. Hmm? Lagat khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Wah, asalnya kuat, daya pikirnya, pandangannya, daya oh, pendengarannya, wah, kuat semuanya. Tapi satu saat Allah akan kembalikan asfala safilin. Matanya nggak kelihatan, telinganya nggak pak, nggak dengar, Kemudian gak paham, hatta kadang-kadang sama nanya lupa. Sama orang lupa. Dituntun pun gak ngerti. Asfalasah safilin. Ngeleprot sudah. Gak bisa apa-apa. Lagat khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ini sama dengan makna ayat apa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling hina hmm wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq orang yang aku panjangkan umur bakal aku akan kembalikan dalam ciptaannya semula kita kalau bayi digendong ya kemana-mana. Nanti kalau udah terlalu tua bakal digendong kemana-mana. Gak kuat apa-apa. Kita waktu bayi minumnya susu. Mungkin nanti kalau sudah tua nggak kuat harta bubur perutnya. Kasih susu. Makanan pun dicairkan seperti susu. Kemudian nggak paham apa-apa. Cara kita ngomong pun kadang-kadang dengan cara seperti kita kepada anak kecil. Nunakisu fil khalq. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus tapi aku akan kembalikan nantinya kepada derajat yang terendah. Kinayah anil haram yang maksud derajat yang paling rendah kinayah daripada umur tua wadhu'uf dan lemah badan lah kalau sudah demikian, sholat nggak mampu, pergi ke masjid nggak mampu, menghadiri majelis taklim nggak mampu, udah tua. Fayankus amalul mukmin maka akan berkurang, maka menjadi berkurang amalnya orang yang beriman. Anza manis syabab daripada waktu masa mudanya. Tapi Allah maha murah. Wa yakunu lahu ajruhu tetap menjadi bagi orang mukmin yang sudah tua tidak mampu beramal dari itu pahalanya tetap dapat. Kenapa? Karena dahulu masa mudanya dia berbuat baik. Ketika tua sudah ada uzur tetap dapat pahalanya. Ligaulihi ta'ala karena firman Allah apa? illalladzina amanu. Dia orang yang sudah umurnya tua nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat banyak, nggak bisa baca Quran banyak karena sudah matanya nggak kelihatan mungkin nggak baca Quran. Nyesel dia gimana ini anak nggak bisa itu, nggak usah kecil hati. Tetap pahalanya dapat illalladzina amanu. Kecuali lakin Alladzina amanu orang-orang beriman wa amilus solihat dan orang-orang yang beramal soleh falahum ajrun ghairu mamnun maka bagi dia akan mendapatkan pahala ghair mamnun ghair maktu yang tidak terputus pahala itu Orang yang demikian itu pahalanya nggak terputus Artinya amalnya bisa terputus karena dia tidak mampu. Tapi pahala tetap dia dapat. Dia akan mendapatkan pahala seperti masa mudanya dia banyak sholat, banyak baca Quran, banyak berzikir, menghadiri majlis alim. Tetap dia. Hmm? Karena itu manfaatkan ketika masa kuat. Kamu tadi itu berbuat amal soleh. Sehingga ketika satu saat Mudah-mudahan sehat afiat Kamu setruk, nggak mampu, kamu tetap mendapatkan pahalanya amal solehnya kamu. Teruskan giamulail sehingga satu saat mungkin kalau kamu nggak mampu giamulail karena memang ada arit karena memang ada halangan, maka kamu tetap mendapatkan pahalanya giamulail lail. Ghair mamnun. Pahalanya orang beriman dan beramal soleh tidak terputus. Nah, ilah di sini ada yang mengartikan mungkote, ada yang mengartikan mutasil. Kalau diartikan ilah di sini ini istitna ini mungkote, istitna ya, <coughs> maka artinya begini. Lagat khalaqnal insan, benar-benar aku telah menciptakan manusia tadi itu fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling bagus. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku akan kembalikan manusia itu di derajat yang terendah. Fazala aklu maka hilang akalnya, hilang kekuatannya. Akhirnya amalnya terputus. Hah? Amalnya terpu terputus. Gak bisa berbuat ba berbuat kebaikan lagi dia. Illalladzina amanu kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh maka falahum ajrun ghair mamnun bagi mereka pahala yang tidak terputus tetap dicatat pahalanya. Ini kalau dikatakan mungkote. Tapi kalau istitna di sini mutasil Lagat khalaqnal insan fi ahsani takwim benar-benar aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang bagus. Tapi nanti tsummaradadnahu asfalasin aku akan kembalikan dia ke derajat yang paling rendah maksudnya masuk neraka. Hmm? Masuk neraka? Neraka manusia ini aku ciptakan bagus di dunia, oh ganteng, gagah, tapi nanti akan jadi orang paling jelek, paling dia tadi itu menakutkan, paling bau, paling busuk karena dimasukkan neraka. Illa ah Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi dia akan diberikan pahala yang tidak terputus masuk sur surga. Gitu. Dikatakan dalam hadis, "Idza balagal mu'min minal kibari ma yu'jizu" Jika Sampai orang mukmin minal kibar daripada masa tua, mayu jizu apa yang ia enggak mampu, udah tua, enggak mampu beramal. Anil amal daripada amal, kutibalahu, maka dicatat bagi itu orang mukmin maka ya'mal apa yang ia pernah mengamalkannya dahulunya di masa kuatnya sebelum dia tadi itu madur. Nah, Proses ini, proses kuat menjadi lemah. Kenceng menjadi lumpuh misalnya. Daya pikirnya kuat menjadi pikun. Hah? Proses ini kembali lagi seperti dari bayi menjadi muda, sangat tua, mirip bayi lagi. Dikembalikan lagi Ya? Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia dari hidup, dari tidak ada diciptakan oleh Allah menjadi ada, dimatikan nanti dibangkitkan lagi. Ini menjawab orang yang mengingkari tentang kebangkitan kiamat. Karena itu dikatakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka maka apa? yang mendustakan kamu wahai orang kafir, kamu ini kepada Muhammad ya. Eh orang kafir, apa yang membuat mendustakan Muhammad itu? Ba'du ai ba'da ma dzukir setelah diterangkan min khalqil insan daripada penciptaan manusia fi ahsani surah dalam bentuk yang bagus Waraddi itu maraddihi kemudian dikembalikan itu manusia ila ardalil umur kepada umur yang sangat hina artinya yang sangat tua sampai pikun adzal anil gudrah adal dan itu adalah menunjukkan atas kekuasaan Allah dari mulai bayi yang lemah menjadi muda yang kuat tua melemah lagi bayi yang nggak kelihatan apa-apa kemudian menjadi muda dapat bisa membaca ntar lagi tua buta lagi terus demikian itu kekuasaan Allah adalah al gudroh menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu demikian juga Allah dari tidak ada kamu diciptakan dimatikan dibangkitkan lagi adal al ba'ats itu menunjukkan atas kemampuan Tuhan untuk membangkitkan kamu bidin Ad-din bil jaza dengan balasan, dengan hari pembalasan. Pembalasan ini al-masbuk yang didahului sebelumnya bil ba'ats dengan kebangkitan daripada kemati daripada kubur, wal hisab dan hisab. Aima yaj'aluka apa yang menjadikan kamu mukadziban menjadi orang yang mendustakan bidalik dengan adanya kebangkitan, hisab dan lain-lainnya. Wala ja'ilalah tidak ada yang menjadikan itu semuanya. Nyata Allah maha bisa kok. Loh kamu asalnya nggak kuat menjadi kuat, menjadi lemah lagi. Bis, gak bisa mikir, kemudian bisa mikir, menjadi nggak bisa mikir lagi. nggak bisa jalan, menjadi bisa jalan. nggak bisa jalan lagi. Allah maha bisa kok begitu. Kenapa? nggak ada, diadakan lagi. Kemudian dimatikan, diadakan lagi. Kenapa nggak bisa? Allah maha bisa itu. Prosesnya sama aja. Hah? Prosesnya sama aja. Nah. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Inikah ini kepada kafir ini ya. Berarti eh, Bukan kepada Nabi Muhammad ya. Fama yukadzibuka. Apa yang membuat mendustakan kamu gitu. Ada tafsir menyatakan fama yukadzibuka kanya kepada nabi. Apa yang menjadikan orang kafir itu insan mendustakan kamu ya Muhammad? Eh? Dengan keterangan kamu dengan jelasnya bayan daripada kamu kok tetap aja ngengkel dia dari itu menyatakan kamu itu bohong padahal udah jelas kan bagaimana Allah Maha mampu melakukan itu gitu maksudnya jadi ka itu ada kepada al kafir ayu al kafir iya ada kitab tadi itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sama maksudnya Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tadi disebutkan hari pembalasan bakal akan dibalas daripada amal manusia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah paling adilnya hakim? Aku ghadhin. Paling menentukan daripada segala ghadhi. Wa hukmuhu bil jaza dan hukumnya Allah dengan balasan tadi itu mindalik daripada itu godok daripada itu godok akabul hakimin agdol godin al godok bukankah Allah tadi itu adalah maha menentukan daripada hukumnya dari jadi hakim yang paling bijaksana, yang paling menentukan, yang paling tegas. Itu seakan-akan. Wa fil hadis dalam hadis man qara'a watin ila akhiriha. Siapa membaca surat watin sampai akhirnya falyagul maka hendaknya dia membaca setelah akhirnya bala wa ana ala dzalika minasy syai'in berarti itu sunnah hukumnya. Hmm, karena ada perintah falyagul. Bala wa ana ala dzalika minasyai'in. Wallahu alam. Ada yang perlu ditanya dibahas? Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ayat ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghair mamnun kemudian disambung oleh hadis Rasulullah idza balukal mu'min minal kibari ma yu'jiju anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal yang saya tanyakan kalau ibadah yang merupakan suatu kohmal utawa dunia apakah masih termasuk falahum ajrun ghair mamnun sedangkan dia itu sudah lumpuh terima kasih Ya kalau urusan dunia, ketika dia punya duit, dia banyak beramal, kemudian kok dia tadi itu misalnya terbakar rumahnya atau pekerjaannya sehingga nggak bisa beramal, maka dia akan mendapatkan pahala ketika dia kaya. Dia banyak amal. Faham ya? Kan aritnya kalau punya duit itu berarti dia asalnya kaya menjadi melarat kan? Ketika dia kaya, dia banyak beramal bukan lumpuhnya. Nah, ketika dia berkaya, dia banyak amal. Ketika enggak punya duit, dia tetap dapat pahalanya seperti dia waktu dia kaya. Dia ber banyak beramal. Paham ya? Ada yang lain? Kalau orang cacat itu mulai lahir, anak kecil mulai lahir cacat atau buta atau lumpuh itu amalnya itu dihitung dari mana Ustaz? Bagaimana ketika dia tidak mampu sama sekali misalnya. Cacat, nggak mampu sama sekali fadlullah wasi. Nah, ketika orang tadi itu sudah menjadi soleh dan dia itu bersemangat sama dengan misalnya udah ditakdir melarat nggak bisa haji nggak bisa sedekah nggak bisa itu dia punya niat kalau punya duit saya haji dia kalau kalau, punya duit saya akan bangun masjid. Dari hati memang niat bener. Hatinya udah loman tapi udah takdirnya nggak bisa untuk bersedekah. Maka Allah Maha tahu hatinya. Akan diberikan pahala dia haji, akan dia diberikan pahala membangun masjid. Karena itu ya nggak mampu atau no begitu loh. Kalau mampu saya akan melakukan. Tapi niat itu akan menjadi nyata ketika Allah kasih mampu akan diuji nanti. Saya kalau punya duit, saya akan bangun masjid, saya akan sumbangkan fuqara al-masakin. Nanti satu saat Allah akan nguji dia, dikit duit temenan, tidak mengeluarkan berarti niatnya adalah bohong. Niatnya adalah bohong, gak diwa itu. Ketika dia mengeluarkan bukan hanya sekedar waktu itu saja dia mendapatkan pahala. Mulai dari dia tadi itu melarat punya niat-niat-niat itu sudah dapat pahala seperti dia beramal. Karena itu jangan punya niat yang bohong. Pasti suatu saat akan diuji oleh Allah. Ya? Anak kalau punya duit satu miliar, nah duit duit sebabnya. 500 juta tak serano inti Ustaz. Nah, ya? Subhanallah nanti satu saat akan punya satu miliar. Walakum sinalaf. Wah, eh. niat ya, ghair shadiqah. Itu berarti bohong niatnya. Paham ya? Nah, satu saat akan diuji oleh Allah Taala. Iya. Tapi kalau seandainya beneran, wuh itu dapat pahala mulai dia ngomong itu mulai dia niat itu dapat pahala terus Gitu.